Kami. Kami. OKP Brigis Indonesia. OKP. nanti Allah tetap beri teh bring grasa rolat Nah gitu baik Ini acara terpilah versi on spot Allah Akbar TV One aja kalah Damai Indonesiaku, damailah Brigesku. Allahu Akbar. Komunitas motor yang paling berani secara syariah ngayakeun acara harapan masjid. Keun we tato, mah tato teh singkatan taubat total. Karena ieu karaya kieu. Uluk di bareng. Banget di bodasi. Bendu di bahan. di hidup. Jika tu mikir. Inna akramakum indallahi atkakum Allah tidak melihat bagaimana penampilan kita dan masa lalu kita. Yang Allah lihat ketakwaan kita. Setuju? Karena halus gede kan bersatu dalam ketakwaannya nyakit. Ya ukur kan bersatu mah korongnya bersatu. Malah dipersatukan. Kau mau ngorong langsung dipikir dihijikeun kan, lah pasti. Sok ngaku sok keresep tasbih ge ngorongna dijieun tasbih meruluk saware bolo nyata nah dijieun tasbih da leutik mun gede mah di ngan kabayang teuliang irungna Matang mun griges anu sakil logana teu ngariung dina katakwaan daerah ya, aku korong gangguan anu wae ngumpul jeng monde mun mah tapi lain randa anu nahongguan teh nyagi anakna dua kilo biji nisin masalah kini teh mulai kode tentara Inggris bisa tentara baliknya setahun sekali seminarium di Garut yang bibi-bibina susu nona. kata keluarga kaleng seperti Briges buka keluarga maka kelamun Briges denarium dina kata kuahan aduh era eh, aku kaleng mah si atu mikil nyeri hiji nyeri kap bahagia hiji bahagia kan kalau motor sudah banyak yang Hawa Hawana motor mah panas mah. Motor Ninja dua setengah disusul ke RE King sakitnya tuh di sini. Baik diundang anjing. Kami di pom bensin. Iya anjing RE King lu tadi. Bola orang. Masa gitu ngelan sia ini wilayah air Main kecot wae. Air Ninja dua setengah aja RE King. Ada karbunan minyak jadi RE King minyak. Oh mana kecot orang tadi? Kekuatan yang ini Cenah kamu tong kajebak kalem kalem bawa kalem klasik berkelas dan asiknya hidup ringan satu dalam takwa rekamarana untuk takwa idat lil takin surga mah disiapkan ke jama-jama takwa Umar bin Khattab sahabat heulana tukang bobok tukang tarok tukang maokan kue dorok dok dewi nang mukaan dorok tapi kok Allah dihampura karena masuk Islam sebagai melihat Al-Quran surat Toha ayat 2 Inna anzalna alaikul Qur'ana litasqa hatena langsung lembut Sesungguhnya Al-Quran ini Aku turunkan untuk menjadi mudah Logikanya dibalik Oh berarti Lamun orang hidup susah Orang teh Itu macam Quran Sementara Al-Quran ditah papaseaan ditah gedulan Sepakat Cuma kali ini Papisa mau aja gua. Rikes Indonesia. Allah Akbar. Ada yang belum punya jodoh Allah pertemukan dengan jodoh-jodohnya. Bapak di jodohnya. Gue Buka utang sing dilunasan ku Allah. Kita nganjuk beli. Utang boga imah sing diimahan. Amin. Urang teh dimuliakan. Maka barang siapa yang menyakiti hati perempuan dia sama dengan menyakiti hati ibunya. Setuju? Karena ibu-ibu adalah sosok malaikat tak bersayap untuk anak-anak kita. Terima kasih ya Bu ya. Beda saya lupa awewe jeung lemah lalaki mah. Lalaki mah jika jipe jagri awewe mah. Nah, nah beda. Ada yang harus diselamatkan namanya rahim, Ay eh, lalaki mah jagrik keun we dana beuteungna waduk only. Nah, nanti tuh ngaji Maka kenapa harus menghormati ibumu? Tilu kali lah. Ummuka, ummuka, ummuka. Sebenarnya kali bro. Artinya apa? Indung mah bukan kekuatan tilu awewe mah hiji mengandung, dua melahirkan, tiga menyusui. Munalati itu bisa mengandung, melahirkan dan menyusui di sana nyusu alat awak ngaku naon hayang jago eueuh leungeunna insyaallah barang dikang eueuh susuhan nya dalemna geus susuhan aduh tiga babi beda yang bangkok babi kunaon gampangna tunggul bangkok aclok-aclokan babi heran, buka hidung mana babi Terus mainnya ngerasa dirinya haram karena lahir dari pernikahan yang tidak sah. Kayak babi di KUA nanti jadi Bang mah era lu Bang Tes Tunggu. Era juga Bang aclo, aclo, Nah Bang ngasuk ngasuk aclok kan atau minum apa lain babi. Masih dulu. Catat kata kedua senes kalau bahasa kain. Bersatu untuk takwa izinkan lah pikiran yang perasaan sama melahirkan orang. Wallahu arrajatum min butuni umahatikum la ta'lamuna syai'a Aku keluarkan kalian semua tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, kan? nyawa naon, kena naon singan, nyawa tong nyawanan tanpa daksa la ta'lamuna syai'a. Lalu Allah wajah wajah lakumus sam'a. Pendengaran, gak jeli. Cepil cep nyempil lapan Allah. Nubawong di dipetrik ceulina Siapa baong wae. Jeli, jeli, diciptakan ku Allah luar biasa. Suspensi nak teras, telelus menulis ngerusak bantal soe kudang saya menulis naik motor nggak kebener sih aku mikir nikmat mana lagi yang kau dustakan gak? Ah. awewe diciptakan gitu ngenahin lempang lalaki gitu dibedakan kunon lengan ayah si kuat, lengan ada hal coba melalui sikuan kunon mulai ngenah Usabang sak coba sekali 15 menit ngobrol saya kasih ambu. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang gue dustakan? Maka bicara syukur, bicara ingat kahiji makhluk nungarana inum. Waja'alal musam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Bicara syukur man Singnya angka kolot Da orang mah ayah lamun awa oh, kok Kadengin budak kau loba sanu nganyuk motor tah keur kebutuhan make aplikasi indungna indungna hayang balanja ka pasar telah dianggur doraka bener bu Kongkorong, coplok, anting, lengit, gelang, lepas, indung mata lagi, betul bu? Bu, resep tuh boga anak soleh. Hayang tuh boga anak soleh. Ganti, dengarannya si soleh lain eta si Epi kelakuan susu tabungut mama tinggal lahirkan Epi Wicing ising tuh ah. Nyari nate perut siapa ada cika wicing napa Sapa bulan mama nangkarak penyesaman ku bana keganyol ku mana, eh. Ciri kurang setik ayah nulanian kene berarti Terus mah ngajakin mantrehne antara hidup dan mati Sprei di betot si bapak dipencet ketimbungan hubungan nahan oh bapak pernah ngising gelas kamu dahulu bisa ngasup helm Berapa yakin KB nu hadir di dia Jelma ya, KB pernah, nu pernah balik Cung gak pernah Cung gak pernah busiat di dia Wah aku KB ayah batur deh Ayo Ustaz pernah lo jangan batur Ngorong sarua busiat sarua Dak mang inna akramakum indallahi atqakum. Nu ditingali ku Allah mah mang nu takwa mah. Geus we takwa mah geus urang ge hayang mun mah geus dihapus. Dengan naon cek para ulama ge nu penting tong ditambah da urang keur masangna. Nya hukumna ya nya hukum lu nepi ka dinya Umar ge dihampura. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Setuju. Hayang sukses cuy, ya. Mereka kan rumus nak takwa mah gampang bersyukur. rasa ke ya Allah melalui sa Rabbi aujibni an ashkura nikmataka an hamta alaiya wa ala walidayya. Ya Allah ajarkan kepadaku tentang rasa syukur yang engkau anugerahkan kepada kami atas apapun nikmat-nikmat yang kami terima terlebih nikmat kedua orang tua orang samakan dulu potensinya kenapa Ustaz selalu ngebahas ibu selalu ngebahas ayah hei modal hidup. Dorang kakak dua sangis kalau kakolot. Lamunan darah kakak kolot, benghar tinggal benghar tapi itu berkah. Pinter tinggal pinter tapi itu soleh. Orang kaya belum tentu berkah, tapi orang berkah pasti kah? Orang pintar belum tentu soleh, tapi orang soleh pasti pintar. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar. Yang soleh gampang. Ya ceritanya Mang Kiki dulu dari Briges juara dan masih di Briges aktif. Yang Mang Kiki panggil di jalan, dan kurang ceramah yuk ke Saritem ah cair deh uji nyali oi kudu kendal wudu pasti batal iman kuat emen teu kuat ya tapi Mang Kiki juara maka wudu eta di kubluk teh mun ngaji teh sok dibuka tahun jaga wudu Nah, emang Kiki, emang Kiki gak dia emang Kiki gila supaya jadi inspirasi. Mang Kiki mana, Mang Kiki? Bang Ambeng. Mang Kiki, Mang Kiki, berapa? Eh, iya, bukti bu, ikhtiar. Sok baru baru subrak, ayah sejuta bawa ke saritem. Mang Kiki kan, Saat daguan di luar, berang di jerok, itu muka baju, dia super bulu. Nah, lu apa? Nah, cina kadon sholat. Lain Kiki Tuhan. Papa tangan ini kabur juara. Tepuk tangan buat Mang Kiki. Nah, beliau selalu punya inspirasi. Beliau dulu darahnya kotor karena kan biarkanlah dia yang cerita disin salah ngadongeng Nah, pulang kudu wudu nyame salam atau weh mah tenang weh kalau orang wudu Tapi ngelakuin dosa itu sin, sin batal. Jadi bukan hanya sholat aja, kalau bisa wudhunya siap saat. Apalagi yang udah berumah tangga, saya wudu di bumi soalnya bisa ada omongan dengan pasangan itu memang itu. Dan bisa mengikis kebiasaan buruk gitu kan. Dulu saya pun kan di rumah waktu nyandu putau itu banyak berwudu berwudu agar apa agar aura negatif hilang gitu karena eh, untuk mengikis kebiasaan merokok ya sholat wudhu minta doa dan sebagainya makanya alhamdulillah dengan kondisi sekarang saya bersyukur semoga ayamnya binatang mana itu si mama kandang dari orang jadi kandang nawan ya. Tiambang bau naon? Ternyata hayamna hamil tinggu saha nogan. Dog saha? Hayam bulu nu lagrag bulu saha? Oh, gawe bulu bulu urang lagrag dirinya. dinya. Mau bang, mesti kitu anjing hayam. Hayam tapak suku, tapak suku saha? Ah. Eh, orang. Ya, Bu, mun salaki urang maot, budak orang jadi yatim daharkeun teh. Mun salaki urang maot, urang jadi janda make baju keneh teh ayah tuh ditinggalkan ku salaki mau jauh ribu ligir isuknya berarti rezeki tisaha sepakat? ibu resep tuh membuka salaki taat ke Allah aslina wani diriungkan mau rubah resep mana salaki mun ke Allah jeng taat ke ibu oh hiki sok liwe hewe ah. resep tuh buka salaki taat ke Allah resep teh bukan salah kita ke Allah resep mana salah kita ke Allah jeung ka ibu kalau sepakat cekalan hijinya bu di mejaan. Rizki pamere salah kita ti Allah maka mun salah kita telat mere nafkah cokot ku Namun ya kapangi jangan ya atau wawaniana nyokot dompet tuh bebeja nyandak titipan Allah. Sepakat? Jangan ya salah kita ngadat, kenapa nih Tapi ibu tong egois. Rizki nu rizki nu tisalaki teh titipan Allah. Mun salaki maut urang ngilute. Oke, berarti salaki ge titipan Allah. Teu mun salaki aya nu nyokot teh. Ikhlaskeun we. Sedekahkeun saware. Eh egoisnya. Ari dompet Allahu Akbar. Ari salaki cokot inalilah. Salaki maut menang teh urang kawin Windy. Yeah. Tiga nunya Imah menang meli urang enak ditilihan pula laki lain ya. Aing kemarin yang kawin dicari ku maneh. Maneh nok ngomong langkahi dulu mayatku. Aing ayeuna geus mau deui dicekek salaki. Ngomong boga salaki pika sebelum mah geus sedekatku, Eh, si ibu mah. Si atuh miki ya. Bu. Halo. Hei. Hei. Halo. Mengekeun. Teli dagingnya di. Ini ngomong. Baik, saya lagi kau ini. Alhamdulillah gaduh bojo saratia. Alhamdulillah. Ising dalam tekanan. Baik, boga lagi kau ini. Tetap pada prinsipnya. Itulah perempuan. Tepuk tangan buat perempuan. Nista meja utama sekali ini. Menang salaki kau ini. Bu, ayo awal nyarek teh salaki kawin ini. Hai ibu lu mesti Allah atuh. Silepeung. Allah wae di debat. dan menak itu aww Sok Laporan ke polisi, KDRT, kekerasan dalam rumah. Iya kan? Ayat teh lalaki nu ngalaporkeun disiksa ku majikan. Oh, dirok. Berarti banci. Nya, wah rata-rata laporan KDRT mah awe Kenapa? Berarti sederhananya perempuan itu nggak suka kekerasan. Setuju bu? Pengkeras ke perempuan. Tapi nu no aneh tila awewe untuk keras sama oke. Ya. Maka ayah hukum mina Al-Quran wala uf. Jangan berkata ah kepada ibumu. Itu teh menyakiti. Pasti ngadoakeun komo mun dipen nyebut pengakuan seorang ibu. Ya, wan ibu So, kapan? Ingat-ingat. Kurang lebay, Mang. Mentang-mentang boga kuota tanggal 22 Desember. Weh, jangan tethering. Jangan wifi gratis. Non, mana ribu Saya mengucapkan mother say si Mama. Uh, statusnya keren be? I love you, Mang. Mang, you are my everything. Mah, kau segalanya aku. Si Mama langsung komen, nyak segalanya aku Mama." Ngapain budak kasah? naikan pokoyan kasaha ngempikeun motor kusaha nurunkeun kurung manu kusaha nyala mama segalanya cik atuh mikir 22 Desember malin hari ibu siapa hari bapak hari ibu mah tanggal 11 satu satu sebelas. aku sayang ibu dua dua juga sayang ayah berarti dua dua mah hari a tiga tiga hari adek kakak ngan tangganan jadi para sewe aja lanjut nah saya hari poligami satu dua tiga sayang semuanya. Ya. Ibu nunggu Idul Fitri, kumamun maut ayana. Bayangkan kalau bubaran dari sini, rumah kita dikerubutin orang seperti ini. Orang datang naik motor, kenal eh, mang iya, mah? Eh hari mana nyawa eh, si mama biar karena diumumkan di masjid. Biasa datang dari manapun dia tersenyum simpul, berwajahnya antek kakolat, campur ramah. Song diomongkan lah mama ke apa kira-kira orang tua marah nggak nggak hatinya lebih daripada melahirkan kita ketika anaknya tahu berzina tahu mabuk tahu pernah membunuh dengeran kira-kira nangis nggak orang tua ingin jadi raja ingin cek lagu andirip menggenangannya andai ku jadi raja ayam jadi raja gampang rajakan ibumu nanti Allah rajakan kamu hebatkan ibumu nanti Allah hebatkan kamu lain Ustad dia teh lain dan wani make kopeah teh lain Ustad di kopeah lain menang pujian cari ngaji kemana lurah lain disebut lurah mah make gamis kemana budak penek memakai daster koplok di kupluk disebut Ustad koplok di topi koboi disebut andirip dibuka kupluk cinjarit abang abang. <laughs> kurang ayang boga banget kia terima pamerewet ya Allah ganteng permanen disayang dicadar orang di Lembang yang nyaman di Baratotan di Dahar di Samapada bisa Ustaz itu lah tahu tahu dong kan youtuber hmm. oh berarti ya pesantrennya youtube ya jamaah google ya dengan nanya oh terkenal deh lebih ke ayam fitnah mengundang Ustaz Devi sabar saja memang aing PR Ustaz kan lagi naik daun nyana hilir goblok ini ngaji mah derder eh gak ya, tong ribut amplop bener dah balak cik aku mikir ngaji rek ribu jangan ya, mah tong ribut amplop pesina weh Era mikirnya transfer Terus kan ngomong-ngomong tarif ah, usah penyanyi dangdut wae. Aya ayat ya, wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Tong dijual ayat-ayat kami ku harga nu saeutik cek Allah teh. Berarti naon? Bayar sing mahal, tak geuningan ngerti. Nya, udah mah geus tong dibayar nu penting kalian soleh juga juara. Kenapa harus soleh? Karena bumi akan diwariskan kepada yang soleh maka wawalidun solihun ulahu kolot maut umurna panjang pahalana ngocor lamun kolot boga budak nuso puntennya kuabi terangkan sekedik deui mah nabut kudu soleh tapi tingali surat al ambiya surat 2 hiji 105 ibu ingin warisan dunia dan akhirat Aa iya. ah, ah, ah, kasep ganteng sehat soleh ingin dapat kekuasaan di dunia Omong kapal calon pejabat paling bejaan ya. Surat Al-Anbiya 2 hiji 105. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Kepada orang pintar, kepada orang soleh. Muhammad ke sekolah, Ibrahim ke sekolah, tapi namanya Nabi Kalembang soleh. Yuk, gapleh, gaul tapi Bedek mah. Soleh mah hiji ka indung Sok kebetulan mereka galak ya, no penting ka indungnya kamu tuh balik mah galakan we. Ngan ai ahlak anjing, apa ahlak anjing? Wal ahlak anjing. <laughs> eh orang ngomongkan ahlaknya. Buaya, buaya mah parah di beredahar. Di dahar jeung dahar Karena sumutnya badal. Orang mah mun macok dipacok di buaya mah nu meredahar, di dahar jangan nu meredahar. Arah. Kan rada leuheung. Anjing. Anjing mah leuheung. Mun di bageran, bager keur ngagogoge. Hmm. Hmm. Arungan daging cicing. Nah, <laughs> lamun batur bager urang bager, can bener teteh. Aya alasan kunaon bager da sieuna bager. Berarti juga. ieu iya, wanya. Anjing. Ayo orang anjing buaya jelema. Jelema mah akhlak nakil apa Rasulullah Muhammad jelema naon eta? Ai nabi di Ciduhan males nyeduhan. Ka eta eh, jelema diges di Ciduhan. Antep. Wah, ini mah bager. Aing males. Mana? Mata kan bersatu dalam ketakwaan ge. Diges rek rubah insya Allah. Mang, mun di Ciduhan, tong nyiduhan di lebar lebar cidu, Kebayang beri guys lamun aya nyeduhan jadi itu lobaan nyeduhan orang urang nyeduhan jadi perang siduh kan jadi rugit lembang ke siduh ini mang antep mang dan kayak payah sorangan karena Rasul pun manusia terhebat Rasul kalau perang sekali nonyok musuh cekok payah munker perang mah asli tapi di ciduhan ku Yahudi mah cerot lap Isupnya ciduhan ini cerot lap lain teboga ciduh catet Gak penting Semoga jadi guys hari ini dan kedepannya seperti itu. Plus, tapi mang catatan mang, ini keren acara depan masjid ya. Pas Rasulullah ngadenge nunyi dua negeri. Pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio. Karena acara ini diliput tujuh stasiun TV. kayaknya na YouTube nah. Set Ketika Rasulullah mendengar yang meludahinya sakit, pertanyaannya, siapa yang paling dulu menengok orang itu? Sanggup tuh beri guys itu? Allahu Akbar! Allah Akbar! Juara mang, Allah getar Semua akan cie-cie pada waktunya ya. Ini Lembang juara nih, ini udah acara kali ketiga. Briges berzikir, semoga istiqomah, amin. Amin. Kasih mama teh atau eta ya doa kalau kurang udah ngariung ngaji jika kira. Tong ditinggali ngomong ngomongna kecewa mun ibu apa jeroan abdi jiga kumaha yang berjalan aku mah kubuk gorengan tahu peda, we make baju yang itu diberi baju gitu we cuma mah di ya ya tok ibu daek di ceramahan kuno ustadna dicangcut hukum eta aliran naon di Lembang ustadna diuulutun wah eta mah jamaah cangcutnya, cenah ditutupan aurat ku Allah urang boga masa lalu hanya ah, Allah, nu pernah bawang mah pernah naon pernah naon geus we mun eh, oh anjing nyaho baheulana si anjing ke masjid edan anjing edan goblok si adan goblok anjing si anjing salat wae ngekok tarang si duhan kong bae we kana bigi nu lu anu ngewaeun kudu leuwih kuat mentalnya teh nya rumaos Irman mantan maafkan aku yang dulu kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan, man. Oh. pertama mah aku udah diajar, orang sok sombong ku karek hijrah, langsung ngejos. Tinggal buat orang can hijrah, sholat anjing neraka, alah, kedengeran atuh. Oke, sholat mana ge can bener, sholat batur salam kakak tuhula ya kakak insya Allah. Anjing heula. Anjing heula. Eh, tiang Nah, maka kudu A. ngaji dong ngaji, diem diem baik. Oh, sholat mau akar sholat, salam salam Assalamualaikum. Masa ini lo. Kirain kita tuh, eh sia sarwana, ini kasolatnya di damai kadang garulo. Punten Kang akan lepat salamnya. Itu kejadian itu mah di Jumberung langsung anjing imamnya terbalik anjing imamnya terbalik bisa Bismillahirrahmanirrahim terulang cileng mamuna Tunggak digas cina yuk Wes maca surat teh oh, Walau lancar, bisa anda kena Rokat kedua, Bismillahirrahmanirrahim dolin. amin Pas kedua mah, mata surat cici Terus mamun teh, subhanallah Subhanallah, udah ke rumah sasalah gerakan Malika tukang baik kuhu deh ulah kejadian ulah kejadian ulah ngaji setuju kami jadi soleh mang Epi tuh bisa ngaji ngaji Pi sapoe saya Era aku baru dak budak Epi ya, paling ter sejus dua jus Wah ngaji, mama nyumput ngaji nah kan mana kayak mabok sok nyumput barang enak ngaji nyumput tong ria lo, mana mana ngaji nya status otw ngaji ngaji nggak bisa mana mah status dihelakin hati-hati statusmu menyebabkan amamu jadi hangus Tiksi mama tah gua pena kalau ke disada nun wal kolami wa ma yasturun cok apa ke Pokoknya ayat, 30 poin, 30 ayat, seminggu 7 ayat. Atau dangi mamante jadi lagi gaya. Baru dak mengi mamang teh kan tumpangan saya kulhu kul ya gocengan kan ayo nambahan ilmu mah robi jidni ilmu, Walandolin amin. Baru dak ngesegan kul ya kul Bismillahirrahmanirrahim nun paringsan kabeh saya maca kolam edan tenang eh, saya Allahu akbar ikan yasinan beki ayo salat yasinan di bawah salat Mama oh si Ustaz mah sholat mencari asin emang yang mawat. Dipakai tarawih cara ramek. untuk berarti yasin. Panjang ting iya, oh, tuh kan tong yasin. Ya cicing udah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an ya. Cuk, tong yonang dulu Ustaz. <laughs> Ayo cangka ya. Wal Qur'an yang hakim. Inna kalaminal mursalin ke amak-amakan. Allahu Akbar. Kok ponok. Goreng sangkal mama kumaha kebiasaan bang gapleh ay anjing ay anjing balak genep anjing pas tarik tarikeun lewe nafsu ngagaplehkeun anjing peleduk oyang gempa katingan beton modal play, ditulis ku malaikat amal terakhirnya balak balakeun tarik teh mata mun gapleh teh nggak gardu tong tarik teh gempa tukang roti mana dagang roti suuk roti kadet roti kacang roti keju roti pisang roti nanas roti roti roti roti dagang roti ya nama ke headset ada yang itu lagu Havana Onani alah tabrak angkot jebret pae kapangi kuai aing laki nu mau takum la ilaha illallah la ilaha lo. di acara ini jadi kita bisa bersinergi lagi ada hikmahnya bertemu dengan teman-teman. Ya, ya, ceramahnya ya, panitia ya setiap saksi saksi ya dan ku yakin jika aku masih bertahan itu pasti karena kau selalu ada dalam setiap langkahmu sungguh hanya padamu lah aku sandarkan harapan hanya padamu aku titipkan ikhtiar agar gentar berubah menjadi radar keoptimisan